Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyid Hafizallahu Ta'ala Sekarang kita masuk pada poin 82 Al-Imam At-Tahawi Rahimullah berkata Wa nu'minu bil ba'ti wa jazail a'mal yawmal qiyamah Dan kita beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan amal manusia pada hari kiamat. Wal ardi wal hisab dan beriman pula kepada al ard itu penam, e, kalau bisa dikatakan penampakan penampakan amal-amal amal-amal ibadah atau amal-amal perbuatan manusia wal hisab dan hari penghisaban wa qiraatil kitab pembacaan buku atau catatan amal manusia wasawabi wal iqab dan beriman kepada adanya pahala dan siksa wasirati wal mizan dan kepada jembatan dan juga timbangan. Ini semuanya masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Kemudian Imam Tahawi rahimahullah berkata, wal jannatu wan naru makhluqatani. Surga dan neraka itu sudah diciptakan yaitu sekarang. Latas nayani abada. Keduanya tidak akan sirna, tidak akan musnah selama-lamanya. Wala tabidan, sama juga tidak akan sirna. Wa anallaha ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk-makhluk ini. Wa khalaqalahum ma'ala. Dan Allah telah menciptakan bagi keduanya para penghuninya faman syaa minhum jannati fadlan minhum. Barang siapa yang Allah kehendaki dari mereka masuk surga itu karena keutamaan karunia dari Allah. Wa man syaa minhum ilan nari adlan minhum. Dan barang siapa yang Allah kehendaki dari mereka masuk ke dalam neraka itu karena keadilan Allah atau berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun ya'malu lima qad dan semua orang beramal sesuai dengan apa yang dicatat baginya di dalam lauhul mahfud wasairun ilama khuliqalah dan akan kembali kepada apa yang Allah ciptakan baginya sekali lagi poin-poin ini masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir atau yang merupakan poin-poin masalah iman kepada al yaumil akhir kita baca syarahnya yang ke-82 dikatakan di sini wa yu'minu ahlu sunnati aydan bi anna Allah taala yab'atsul mauta yaumal qiyamah. Ahlu sunnah wal jamaah beriman juga bahwasanya Allah taala membangkitkan orang-orang yang telah mati pada hari kiamat kelak. Setelah kemarin dijelaskan tentang masalah fitnah kubur, adanya nikmat atau azab kubur, maka selanjutnya adalah al-iman bil ba'ats beriman kepada hari kebangkitan. Dan ini banyak sekali penjelasan di dalam Al-Quran Al-Karim. Eh, bahkan ayat-ayat Makiyah atau surat-surat Makiyah yaitu surat-surat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW itu kebanyakan tentang masalah al-ma'ad hari kebangkitan kalau kita lihat dalam juz amma misalnya, amma yatasa'alun anin nabail azim. Ini tentang masalah kiamat. Masalah kebangkitan. Ini disebabkan karena orang-orang yang musyrikin di samping mereka mengingkari masalah tauhid la ilaha illallah, mereka juga mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan tentang masalah hari kebangkitan di dalam Al-Quran Karim untuk membantah orang-orang musyrikin atau menegakkan hujah kepada kaum musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Di antaranya dan Allah banyak sekali bervariasi penjelasannya tentang masalah penetapan hari kebangkitan. Di antaranya tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan, kemudian dengan air hujan itu tumbuh tanaman-tanaman dari tanah yang kering kerontang dahulunya. Ini merupakan apa? Petunjuk bahwasanya Allah sanggup untuk menciptakan kembali manusia telah setelah hancur. Demikian pula Allah menegakkan hujah dengan menciptakan misalnya orang-orang terdahulu yang Allah wafatkan, kemudian Allah bangkitkan di dunia ini. Di antaranya Ashabul Kahfi yang Allah matikan ratusan tahun lamanya, kemudian Allah hidupkan lagi. Ini yang kata para ulama penjelasan bahwasanya Allah sanggup untuk menciptakan manusia atau membangkitkan manusia setelah kematian. Intinya sekali lagi banyak sekali penjelasan Allah di dalam Al-Qur'an tentang hari kebangkitan dikarenakan kaum musyrikin jahiliyah mengingkari akan hal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala ada di sini katakan fayujazi bi amali. Kemudian Allah akan membalas amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman Kul bala wa rabbi la tub'atunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Katakanlah sekali-kali tidak demi Rabbmu kalian sungguh akan dibangkitkan kemudian kalian akan diberitahukan tentang amal perbuatan kalian dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sungguh-sungguh kaum musyrikin ditegakkan hujah kepada mereka la tub'atun kalian wahai kaum musyrikin akan ditegakkan bahkan dalam ayat yang dikatakan za'amal ladina kafaru alla yub'atsu eh, sebelum ayat ini Allah mengatakan za'amal ladina kafaru alla yub'atsu orang-orang kafir mengira meyakini mereka tidak dibangkitkan maka Allah membantah dengan mengatakan kul barat Katakanlah sekali-kali tidak. Bahkan warabbi Allah bersumpah la tub'atsunna. Kalian akan dibangkitkan. Ini masalah hari kebangkitan yang banyak dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan berbagai macam variasi beraneka ragam penjelasan tersebut di dalam Al-Qur'an. Kemudian dikatakan di sini wa yu'minuna bil ardi 'ala Allah kama qala ta'ala yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengimani akan adanya al-ard. Al-ard itu ditampakkan amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 18, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu pada hari kiamat ditampakkan semua amal perbuatan kalian dan tidak ada yang tersembunyi dari kalian sedikit pun. Artinya semuanya akan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ard dikatakan oleh para ulama ini merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan orang-orang yang beriman. Bahwasanya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada manusia semua amal perbuatan mereka. Khususnya kepada orang yang beriman. Apakah engkau telah berbuat demikian? Apakah engkau telah berbuat demikian daripada maksiat dan dosa? Kemudian setelah orang beriman itu mengakui apa yang dia perbuat, maka Allah mengatakan, aku telah menutupinya qasatatuha fi dunia wa ana asfiruha al yauma. Pada waktu di dunia aku telah menutupinya dan pada hari kiamat ini pada hari sekarang ini aku akan mengampuninya. Ini namanya al-ard. Dan ini bedanya dengan al-hisab. Makanya eh, eh, Rasul SAW mengatakan manukisan hizab, manukisan hisab uzdib. Barang siapa yang di apa namanya diteliti hisabnya, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian ketika ditanya tentang bagaimana dengan hisab yang mudah, maka itu dikatakan al-ard. Artinya kita amalkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan orang beriman kemudian setelah itu diampun. Namanya al-ard. Atau kalau mungkin bisa dikatakan hisaban sirup. Hisab yang sangat mudah. Kemudian wabil hisabi dan ahli sunnah wal jamaah mengimani akan adanya hari penghisaban pada hari kiamat kelak. Haitsu yuhasiballahu kulla insanin bima amila. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisap setiap manusia dikarenakan apa yang dia perbuat. Adapun dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya dalam surat al haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman utiya kitabahu biyamini" Fasau atau fa amman utiya kitabahu biyamini yaqulu ha umqra ha umqra kitabiyah. Dalam ayat lain dikatakan wa amman utiya kitabahu biyamini fasau yuhasabu hisaban yasira. Dalam surat Al-Insyiqaq. Ini bisa dilihat bahwasanya manusia pada hari kiamat dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua. Orang yang bahagia akan mendapatkan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, namun yang sengsara akan mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya dari balik punggungnya. Karena di dalam surat Al-Haqqah kalau kita baca itu itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang dibagi dalam mengambil catatan amalnya ada dua. Fa'amma man utiya bahu biyamini. Kemudian dalam ayat berikutnya wa amman wa amman utiya bahu bisimali. Adapun orang yang diberikan jalan amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Ayat selanjutnya mengatakan dan adapun orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya. Ini ada dua macam. Di dalam surat Al-Insyiqaq Allah mengatakan wa amman utiya bahu biyamini. Sama dengan yang pertama. Adapun orang yang diberita, diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan wa amman utiya kitabahu wara azhari. Dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatannya lewat belakangnya atau lewat belakang punggungnya. Seolah-olah apa? Seolah-olah ada tiga golongan. Tangan kanan, tangan kiri dan apa? Lewat belakang. Padahal kata ulama tidak. Ada dua golongan manusia dalam menerima catatan amal perbuatan. Intinya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, namun dengan tangan kiri lewat belakang apa? Punggungnya. Kalau kita mau contohkan, dengan tangan kiri dia mengambil apa? Catatan tersebut lewat belakang punggungnya. Jadi tidak ada pertentangan dengan ayat-ayat yang tadi. Jadi bisa dijamakan yang mengambil tangan atau mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya itu lewat apa belakang punggungnya. Kata para ulama itu sebagai penghinaan kepada orang tersebut karena dia pada waktu di dunia menghinakan Al-Quran Karim karena dia melempar Al-Quran di bawah di belakang punggungnya. Maka dia pun apa? Pada waktu hari kiamat diberikan catatan amal perbuatannya lewat belakang punggungnya pula. Jadi sekali lagi ayat dalam surat Al-Insyiqaq dan juga surat Al-Haqqah tidak ada pertentangan bisa dijamakan uh, oleh para ulama Artinya manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya dan ada pula yang mengambil dengan tangan kirinya namun lewat belakang punggungnya. Ini masalah hari penghisaban. Kemudian yang berikutnya wa atil kitab. Al-Sunnah wal Jamaah mengimani akan adanya pembacaan catatan amal perbuatannya. Sebagaimana Allah berfirman, Ikra kitabak kafa binafsikal yawma alika hasibah. Bacalah catatan amal perbuatanmu dan cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghisab. Artinya menghitung amal perbuatanmu sendiri. Artinya setiap jiwa, setiap manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca semua yang ada dalam catatan malaikat ketika waktu di dunia seperti yang sudah kita sampaikan dahulu bahwasanya setiap perbuatan, setiap uh, ucapan bahkan keluhan orang yang sakit pun dicatat oleh para malaikat dan semuanya akan ditampakkan pada hari kiamat kelak dan manusia disuruh membaca sendiri apa yang dia telah perbuat pada waktu di dunia. Semua ini menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang dizalimi Kemudian setelahnya itu wabis sawabi wal iqab dan al-sunnah wal jamaah mengimani akan adanya pahala dan siksa li ahli hasanati wa sayiat bagi yang berbuat kebaikan mendapatkan kebaikan wa sayiat menjawabkan kejelekan al hasatu bi asyri salihah yang berbuat satu kebaikan mendapatkan 10 kali lipat ganjarannya au yazid bahkan lebih dari 700 kali lipat atau bahkan lebih wa sayiatu bimithliha Adapun kejelekan dibalas dengan satu kejelekan pula au ya'fu bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini karena apa? Keadilan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dizalimi sama sekali. Tidak ada yang berbuat kebaikan kemudian dikurangi kebaikannya tanpa sebab. Demikian pula tidak ada orang yang berbuat kejelekan, satu kejelekan dibalas sepuluh kejelekan tidak ada. Satu kejelekan dengan satu eh, siksa atau satu jelekan pula atau bahkan apa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan di dalam musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian dan sungguh Allah banyak mengampuni. Oleh karena itulah setiap musibah yang menimpa kita harus kita apa? husnudzon kepada Allah, bahkan kita bersyukur kepada Allah masih banyak dosa-dosa kita yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang dibalas hanya sebagian saja. Kemudian wa yu'minuna bis-sirat. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya as-sirat, jembatan pada hari kiamat. Wa huwa jisrun ala syafiri jahannam. Yaitu jembatan yang dipancangkan, yang ditegakkan di atas neraka jahannam. Yang mana setiap orang pasti melewati jembatan ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Maryam, "Wa in minkum illa wariduha." Dan tidaklah di antara kalian kecuali akan melewatinya, melewati jembatan ini. Dan kata para ulama sesuai dengan hadis dari Rasul SAW ada tiga golongan manusia yang melewati jembatan ini. Ada yang selamat 100%, artinya dari awal sampai terakhir masuk ke dalam surga. Artinya mulus lewat jembatan tersebut. Tidak ada yang menghalanginya. Bahkan kalau kita baca hadis Rasulullah Rasulullah ada yang melewatinya seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda, ada yang seperti onta, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak dan seterusnya. Ini yang selamat langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi golongan yang kedua, yaitu golongan yang terkena tarikan. Eh, kalau kita katakan eh bentel ya apa itu? Ya, pengait ya, kail ya. Ya. Itu kata para ulama ada sebagian orang yang terkena kail tersebut karena dalam uh, di atas jembatan tersebut terpasang banyak kail al-kalalib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil siapa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang terkena kail tersebut, namun dia masih bisa selamat. Disebutkan dalam hadis demikian. Ada pula yang terkena kail tersebut, namun dia dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan setiap nabi di antara nabi kita Muhammad SAW itu berada di pinggir jembatan tersebut seraya mengatakan Allahumma salim salim yaitu mendoakan umatnya ya Allah selamatkanlah selamatkanlah ini doanya para al-anbiya kepada umat mereka untuk diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di sini adaku minasy'rati. Jembatan tersebut lebih halus daripada rambut. Wa ahaddu minasy'id dan lebih tajam daripada pedang. Ini semuanya wajib untuk kita mengimaninya meskipun terkadang akal mengatakan bagaimana ada jembatan seperti itu. Kita katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Bagaimana orang bisa melewati seperti itu? Kita katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menetapkan orang beriman untuk melewatinya, maka tidak ada yang mustahil. Wajib untuk kita mengimaninya. Ya'buruhu as-salihun ila jannah. Orang-orang yang saleh akan menyeberanginya, melewatinya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakhattafu min fawqihi ahlul azab. Namun sebagian manusia akan terkena kail tersebut. Diseret oleh kail tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Ini adalah suatu hal yang wajib untuk kita mengimaninya dan wajib untuk kita betul-betul mewaspadainya dan untuk menyiapkan diri untuk bisa melewatinya tentunya dengan al-iman wal amal as-saleh dengan penuh keikhlasan dan ittiba kepada sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yu'minuna bil mizan alladzi tuzan bi a'mal ibad. Al-sunnah wal Jamaah mengimani adanya al-mizan, timbangan amal perbuatan. Yang mana semua amal perbuatan manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu tatfa'u muhawiyah wa ma narun hamiyah. Bahwasanya barang siapa yang berat amal timbangan kebaikannya, maka dia hidup dalam keadaan yang berbahagia. Namun sebaliknya, jika dia sedikit timbangan amal kebaikannya, maka neraka hawiyalah sebagai tempat tinggalnya. Al-Mizan ini disebutkan oleh para ulama di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan dalam bentuk jamak. Ya kalau dalam bahasa nahu yang mungkin baca nahu itu mizan itu jam, eh, bentuknya mufrad tunggal, mizanun. Jamaknya mawazin. Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan dalam bentuk jamak. Seperti tadi wa amma man utiya kitabahu atau fa amma man sakulat mawazinuhu. Apakah berarti timbangan pada hari kiamat itu banyak atau satu saja. Ini diperbincangkan oleh para ulama karena memang dalam Al-Qur'an bentuknya jamak. Namun dalam hadis disebutkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Sebagaimana Rasul mengatakan walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan al-mizan, bentuknya tunggal. Bagaimana mengkompromikan hal seperti ini? Kata ulama, al-mizan yang benar itu mizan satu saja di hari kiamat. Namun mengapa disebutkan dalam bentuk jamak dalam Al-Qur'an? Karena yang ditimbang itu apa? Banyak sekali. Setiap manusia amal perbuatannya ditimbang. Manusianya banyak. Jadi apa? Disebutkan dalam bentuk jamak. Asalnya apa? Satu timbangan saja. Ya sama ini wajib untuk kita imani bagaimana satu bisa menimbang semua manusia yang ada di atas muka bumi kita yakini Allah ala kulli syai'in qadir. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mizan itu ada satu. <coughs> Namun karena yang timbang banyak maka disebutkan dalam Al-Qur'an dengan bentuk jamak. Fa man saqulat mawazinuhu wa amma man khafat mawazinuhu dalam bentuk jamak. Kemudian kata para ulama, amizan itu punya kifatan, punya dua neraca yang menimbang, satunya untuk menimbang amal kebaikan, satunya menimbang amal kejelekan. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah bahwasanya ulama juga sepakat akan adanya lisan mizan. Lisan itu ukurannya apa namanya itu? Kalau kisatan daun timbangan ya, daun timbangan. Kalau ukurannya namanya apa? E, neraca ya. ya. Jadi ada dua daun timbangan, ada satu neraca itu yang disebutkan oleh para ulama. Wahwa mizanul haqiqiyun. Wajib kita mengimani bahwa mizan pada hari kiamat itu hakiki. Bukan sesuatu yang majazi. Kelompok Mu'tazilah yang menuhankan akal mereka mengatakan mizan pada hari kiamat itu sesungguhnya hanyalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan mizan sesungguhnya. Bahkan lebih parah dari itu mereka mengatakan tidak ada yang membutuhkan timbangan kecuali pedagang di pasar. Itu kata mereka. Ini adalah e, kalau kita bisa katakan e, kekurangan ajaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada jelas-jelas Allah mengatakan wa amma man saqulat ma, fa amma man saqulat mawazinu. Bahwasanya pada hari kiamat ada timbangan. Namun itulah penghinaan mereka kepada al-Islam. Wa huwa mizan haqiqiyun. Dan itu adalah timbangan yang hakiki. Tubaul hasanatu fi ihda kifatai kebaikan-kebaikan ditaruh di dalam satu daun timbangan wasayiat fil kifatisania. Ada pun kejelekan di daun timbangan yang yang lainnya. Dan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tanpa timbangan pun Allah mengetahui. Namun semuanya ini Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk sebagai saksi bahwasanya dialah Maha Maha Adil. Biar manusia tahu bahwasanya Allah tidak menggoliminya biar manusia tahu dia Allah Subhanahu wa taala betul-betul adil dalam memberikan pahala ataupun siksa bagi manusia tersebut. Jadi bukan berarti kalau tidak ada timbangan Allah tidak tahu amal perbuatan manusia atau kadar kebaikan dan kadar kejelekan manusia tidak. Allah Maha mengetahui. Akan tapi semua ini kata ulama tujuannya untuk ditegakkannya keadilan Allah pada hari kiamat kelak. Ini adanya al al-mizan. Kemudian para ulama juga membahas dalam kitab-kitab akidah bahwa yang timbang itu ada tiga. Yang ditimbang itu ada tiga. Yang pertama, amal perbuatan manusia itu sendiri. Seperti dalam ayat tadi, fa'amma masakulat mawazinu. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya. Dalam hadis tadi dikatakan apa? Walhamdulillah tamlaul mizah. Ucapan alhamdulillah itu bisa memberatkan timbangan amal perbuatan kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatain rahman dalam hadis terakhir dalam Sahih Bukhari Rasul mengatakan ada dua kalimat yang sangat mudah di lisan yang berat di dalam timbangan amal kebaikan pada hari kiamat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu ucapan alhamdulillah eh, eh, alhamdulillah alhamdulillah eh, subhanallah alhamdulillah Afwan. Subha uh, Afwan. Subhanallah walhamdulillah. Enggak, bukan, enggak. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah al-azim. Yani dilihat dalam akhir sahih Al-Bukhari. Itu disebutkan bahwasanya dua kalimat tersebut bisa memberatkan amal perbuatan manusia di timbangan kelak. Ini apa? Amal yang ditimbang. Yang kedua yang ditimbang adalah tubuh manusia itu sendiri. Seperti dalam riwayat disebutkan bahwasanya pada hari kiamat kelak ada orang-orang kafir yang tubuhnya besar namun tidak lebih timbangannya dibandingkan apa? seekor atau sayap seekor nyamuk. Demikian pula dalam riwayat lain disebutkan ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke sebuah pohon, kemudian angin kencang menerpa pakaian beliau kemudian tersingkap betis beliau yang dibawa itu menertawakan beliau. Kemudian kata Rasulullah bahwasanya pada hari kiamat kelak betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kalau timbang dengan Uhud lebih besar, lebih berat daripada ya Gunung Uhud. Jadi intinya apa? Kata ulama dari sini tubuh manusia juga akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga yaitu asuhuf juga ditimbang. Yaitu catat amal perbuatan itu juga akan ditimbang. Kalau tadi amal perbuatannya badan manusia sendiri, kemudian yang ketiga catatan amal perbuatan itu yang akan ditimbang juga. Seperti dalam hadis yang dikenal dengan hadis bitaqa. Karena seseorang yang dia hanya mempunyai satu kebaikan dibandingkan dengan kejelekannya yang sangat banyak. Sampai ketika itu dia tidak percaya, dia tidak punya kebaikan sama sekali, semua kejelekan yang dia punya. Kemudian Allah menimbang apa namanya catatan semua kejelekannya yang kata hadis tersebut sejauh mata memandang perbuatan jeleknya tersebut. Namun dia punya satu kebaikan yang ditulis dalam satu bitoko dalam satu kartu yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang mana pada waktu ditimbang kalimat tauhid la ilaha tersebut lebih berat dibandingkan semua amal kejelekannya. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya yang ditimbang juga adalah catatan amal perbuatannya. Jadi ini yang dibahas oleh para ulama tentang masalah al-mizan. Kemudian poin berikutnya 83 wa yu'minuna biwujudil jannati wan nar. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya surga dan neraka. Wa annahuma makhluqatani wa mawjudatanil an. Dan bahwasanya keduanya itu sudah ada dan diciptakan sekarang ini. Ini semuanya membantah pendapat kelompok Mu'tazilah seperti tadi kita katakan kelompok mutazila yaitu kelompok yang menuhankan akal mereka. Mengapa mereka mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada sekarang? Dalilnya apa akal? Semuanya dengan akal kata mereka. Di antaranya mereka mengatakan, kalau surga dan neraka sekarang itu ada, maka itu suatu yang mubazir. Ya. Kata mereka, kalau surga dan neraka itu sekarang sudah ada, itu sia-sia belaka penciptaannya. Kenapa? Belum ada penghuninya. Ya. Dalilnya mereka apa? Akal. Maka ketapa ulama ini adalah ucapan yang batil. Yang pertama dilihat dari segi nas sangat jelas bahwasanya Allah menyatakan misalnya tentang masalah surga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard uiddat lil muttaqin Bersegeralah kalian kepada ampunan Rob kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini uiddat kalau yang belajar bahasa Arab bahasa Nahu mengatakan ini fiil maldi fiil yang lampau kata kerja lampau artinya apa surga itu sudah disediakan sekarang ini sudah ada uiddat lil muttaqin demikian pula tentang masalah neraka Allah mengatakan uiddat lil kafirin neraka itu disiapkan bagi orang yang kafir dengan kata kerja lampau juga menunjukkan bahwa neraka dan surga itu sudah ada sekarang. Kemudian kalau kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwasanya penciptaan surga dan neraka sekarang ini mubazir atau sia-sia belaka karena penghuninya tidak ada, artinya surga dan neraka itu tidak digunakan, maka ini batil juga. Karena apa? Meskipun surga dan neraka itu belum ada penghuninya sekarang ini, namun Allah Subhanahu wa taala sudah memanfaatkan surga dan neraka tersebut. Dan dalil-dalilnya sangat banyak. Contoh masalah dimanfaatkannya neraka yaitu untuk mengazab orang-orang yang ada di dalam alam barzakh. Seperti yang Allah firmankan tentang Fir'aun dan pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asiyah. Api neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pada pagi dan petang hari. Mereka para pengikut Fir'aun dan juga Fir'aun ditampakkan pada pagi dan petang hari api neraka. Dirasakan kepada mereka adab api neraka. Demikian pula orang kafir yang lainnya yang mendapatkan adab di dalam alam barzah. Artinya apa? Allah telah manfaatkan api neraka meskipun belum ada penghuninya. Demikian pula dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, meskipun belum ada penghuninya, Allah telah memanfaatkannya. Tidak ada kata-kata apa? Mubadil atau sia-sia. Sebagaimana para eh, penghuni alam barzah yang mendapatkan kenikmatan ketika dia masuk ke dalam alam barzah dan dia bisa menjawab pertanyaan mungkal wan nakir, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga kepadanya yang mendapatkan apa kenikmatan surga meskipun dia belum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara manfaat atau di antara apa Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada uh, atau memanfaatkan surga dan neraka di antaranya misalnya neraka misalnya kita merasakan panas terik matahari di siang hari itu di antara apa? Fayu jahannam. Di antara apa? Asar, bekas-bekas atau eh, apa istilahnya? ah Dampak daripada api neraka tersebut. Demikian pula dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga sebagai penarik untuk hamba-hambanya beramal asal. Artinya seandainya tidak ada sekarang, tidak terlalu apa? menarik kita. karena ulama di antara apa? manfaat adanya surga neraka sekarang ini bahwasanya untuk mendorong manusia agar bersegera kepada surga Allah dan menjauhi api api neraka. Ini semuanya sekali lagi bukan sebagaimana kelompok Mu'tazilah yang mereka mengatakan penciptaan keduanya sekarang ini mubazir atau sia-sia belaka. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka selalu mencantumkan masalah satu ini. bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang. Karena apa? adanya pendapat kelompok Mu'tazilah yang mengatakan penciptaan keduanya itu tidak ada sekarang. <clears throat> Wal jannatu darul muttaqin. Surga merupakan tempatnya orang-orang yang bertakwa. Wan naru darul kafirin. Neraka itu tempatnya orang-orang kafir wal mudnibin dan orang-orang yang berdosa. Fa amma narul mudnibin fatasna. Dikatakan di sini bahwasanya api nerakanya orang-orang yang berdosa dari orang-orang beriman itu akan sirna. Karena mereka akan dikeluarkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma narul kafirin. Adapun nerakanya orang-orang kafir, maka itu tidak akan sirna selama-lamanya. Kekal abadi. Dan ini merupakan pendapat Ahlussunnati wal Jamaah yang menyelisih kelompok Al-Jahmiyah. Eh kalau tadi ulama Ahlussunnah membantah kelompok Mu'tazilah dengan mengatakan surga neraka sudah diciptakan sekarang. Adapun permasalahan surga dan neraka itu kekal abadi, ini membantah kelompok Jahmiyah. Karena kelompok Jahmiyah mengatakan surga dan neraka itu tidak kekal abadi, akan musnah, akan sirna. Dan ini merupakan salah satu pemikiran orang-orang Yahud, orang-orang Alkitab. Mereka mengatakan tentang para penghuni api neraka Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan dan tidaklah menimpa kita, tidaklah menyentuh kita dari api neraka kecuali hanya beberapa saat saja. Setelah itu akan sirna. Nah ini apa diadopsi oleh kelompok Al-Jamiyah dan juga sekarang ini didebarkan oleh Agus Mustafa ya, yang merupakan salah satu penebar akidah sesat, penebar akidah-akidah yang kufur bahkan ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, antaranya mengarang kitab akhir tidak tidak kekal. Ini adalah ajaran kelompok Jahmiyah yang diambil dari orang-orang al-Yahud. Fa kafirin fala tafna wa amal jannah fa inna la tafna abada. Adapun surga tidak akan sirna selama-lamanya. Jadi ya, kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni surga, Allah mengatakan misalnya والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها mereka kekal selama-lamanya demikian pula para penghuni api neraka Allah berfirman innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada apalagi jelas-jelas Allah menguatkan dengan kata-kata abada khalidina fiha itu sudah kekal selama-lamanya Ditekankan lagi abada selama-lamanya. Khalidina itu selama-lamanya. Ditambah lagi abada. Menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu kekal abadi selama-lamanya. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Waqad khalaqa waqad khalaqa waqad Allahu qabla al Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka sebelum penciptaan manusia. Ya, seperti dalam kisah Nabi Adam alaihissalam Surga dan neraka itu sudah ada sebelum penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Dari, dari sini pula pendapat yang benar di antara pendapat yang ada bahwa surga yang akan dimasuki orang-orang beriman itu adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihi assalam. Karena situ ada perbincangan antara para ulama apakah surga yang nantinya akan dimasuki orang-orang beriman itu berbeda atau sama dengan surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam, pendapat yang benar itu adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam dan beliau diusir dari uh, surga tersebut dikarenakan bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad khalaqallahu likullin minhuma ahlan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan siapa yang berhak menjadi penghuni di antara keduanya. Penghuni surga atau penghuni neraka. Allah Nabi SAW bersabda, "Maminkum min ahadin illa qad kutiba maq'adu fil jannati aw finna." Atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat, telah ditulis, tidak ditentukan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Semuanya telah Allah tentukan sesuai dengan amal perbuatan manusia itu sendiri. Wa amal jannah fayyasaruna li amali al jannah. Adapun orang-orang yang memang berhak masuk surga, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya untuk dia beramal sebagaimana amalan-amalan para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kelanjutan hadis yang juga sudah pernah kita sampaikan yang berkaitan dengan masalah takdir. Ketika Rasul mengatakan tadi, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat amal perbuatannya atau tempat duduknya di surga atau di neraka? Para sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, kita tinggalkan amal, kita bersandar kepada takdir. Rasul mengatakan, malu berusahalah. Fakulun lima kulikola. Semua akan dimudahkan jalannya. Adapun para penghuni surga akan dimudahkan jalannya untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlun li amali ahlin Demikian pula sebaliknya Adapun orang yang dia merupakan calon penghuni api neraka, maka dimudahkan jalannya juga untuk berbuat amal-amal penghuni api neraka. Fa'ahlul jannati yadkhulunaha bifadlillah. Para penghuni surga masuk ke dalam surga dikarenakan karunia dari Allah, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disabdakan Rasul SAW bahwasanya maminkum min ahadin yunjihi amal eh, yudkhiluhu amaluhu al jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian amal perbuatannya itu masukkannya ke dalam surga. Sampai bahasa mengatakan bahkan engkau begitu ya Rasulullah. Kata Rasulullah demikian pula denganku. Walakin Allah ia takommadian walakin Allah ia takommadian ia takommadian bi rahmati. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu meliputiku dengan rahmatnya. Rasulullah Salam dan semua orang beriman masuk ke dalam surga dikarenakan rahmat dari Allah, bukan dikarenakan apa? Amal perbuatannya. Karena kalau dengan amal perbuatannya itu tidak seberapa dibandingkan mahalnya surga Allah Subhanahu wa taala. kalau ditimbang antara amal perbuatan manusia dengan harga surga masih belum bisa untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah eh, senantiasa kita minta eh, tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amal kita belum seberapa. Jangankan dibandingkan dengan nikmat di surga, nikmat di dunia saja masih belum bisa apa? Kita membayarnya dengan amal perbuatan kita. Ya, kalau kita hitung setiap harinya, kita hisap, kita koreksi diri kita. Ya, nikmat yang Allah berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki setiap detiknya dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Berapa? Banyak yang kita apa? Belum mensyukuri nikmat apalagi dengan nikmat di surga kelak. Ya, oleh itulah jangan pernah kita menyombongkan amal perbuatan kita. Masih banyak kekurangan, masih banyak yang kita wajib untuk apa? Meminta ampun kepada Allah dan kita meminta tambahan rahmat darinya. Wa ahlun nari yadkhulunaha bi'adrillah. Adapun penghuni neraka masuk ke dalam neraka itu karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Tidak mungkin di lipat ganda ke Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu Allah apa? mengampuninya. Ini menunjukkan tentang keadilan Allah dan tentang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas dahulu. Imam Tahawi pernah mengatakan wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adli. Manusia semuanya itu hidup di atas muka bumi ini antara dua hal, keadilan dari Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kedoliman dalam perbuatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas keadilan, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wahidin ya'malu ala hasabi ma qadarallahu lahu. Setiap orang beramal sesuai dengan apa yang Allah takdirkan baginya. Wa kullu wahidin yasiru ila ma qadarallahu lahu dan semuanya akan menuju kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, tafadhol. memberikan suatu balasan yang setimpal sesuai dengan amar perbuatannya apabila dia berbuat jelek. Ya. Terus karunia Allah juga diberikan bagi orang-orang yang beriman menjalankan syariatnya Allah kemungkinan begitu ya. Pertanyaan saya apakah orang yang berbuat uh, sesuatu keboliman atau orang yang diponis Allah itu uh, ditegakkan keadilannya apakah di dunia dan di akhirat itu nanti di dunia diberikan sebaliknya juga orang-orang yang mendapatkan karunia Allah yang berbuat baik. Apakah juga di dunia sudah diberikan kalau lebih lagi di akhirat? Iya. Iya. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu memberikan balasan yang timpal dalam artian keadilan dan karunia nya itu di dunia maupun di akhirat. Orang beriman Allah berikan karunia sejak dia beramal sampai dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia Allah. Dia bisa berbuat amal kebaikan murni karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia dari Allah. Demikian pula ketika dia menambahkan amal perbuatannya itu taufik dari Allah. Demikian pula ketika dia diberikan pahala di dunia ini berupa misalnya rezeki yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala itu karunia dari Allah. Sudah dibalas oleh Allah di dunia dan demikian pula dengan di di akhirat. Demikian pula sebaliknya orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat kesyirikan, kebitan dan seterusnya, dia diberikan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat sebagaimana tadi. Ma asabakum min musibatin fa kasabat aydikum. dalam musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Ini adalah balasan dari Allah yang timpang satu dibalas dengan satu kejelekan dan Allah lebih banyak apa mengampuni. Seandainya Allah memberikan siksa bagi setiap dosa yang dilakukan manusia, tidak ada manusia yang bisa hidup di atas muka bumi. Namun itulah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia dan keadilan dari Allah itu sudah diberikan pada waktu manusia sudah ada di dunia ini. Apalagi nanti di akhirat lanjutkan sedikit. Poin 84, Al-Imam Tahawi rahimahullah berkata, "Wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad." Kebaikan dan kejelekan itu telah ditakdirkan atas hamba-hamba Allah. Poin 85, wal istita'atu allati yajibu bihal fi'lu min nahwi taufiq ala la yajuz an yusafal makhluq bihi fahya ma'al fi'li ini agak rumit dikit namun dalam masalah kita sampaikan kemampuan yang dengannya perbuatan itu terjadi seperti taufik dari Allah yang mana makhluk itu tidak tersifati dengannya artinya taufik hidayah taufik itu hanya milik Allah maka itulah yang bersama dengan adanya perbuatan Nah, sebenarnya akan kita jelaskan. Kita terjemahkan saja perkataan Imam Tuhawi. Wa amal istita'atu min jihati sehati wal wus'i wa tamakuni wa salamatil adawat fahya qabla al Adapun kemampuan manusia dari sisi adanya kesehatan, adanya kelapangan, adanya kemungkinan dia berbuat, adanya keselamatan dalam anggota tubuhnya, maka itu sebelum perbuatan itu terjadi. Wabiha yata'allaqul khitab. Dan kemampuan seperti itulah yang berkaitan dengan perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan tidaklah Allah memberikan suatu beban kepada suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nanti kita akan baca sarahnya. Adapun poin 84 ini sudah sering kita sampaikan yang berkaitan dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala wal khair wa syarru kilahuma kainun bi wa qadari. Kita wajib meyakini setiap kebaikan, setiap kejelekan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan apa? Wa antu mina bil qadari khairi wa Dan untuk kau beriman bahwasanya atau dan untuk engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang yang jelek. Meskipun tidak boleh kita menyandarkan kejelekan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian Misalnya kita mengatakan bahwasanya perzinahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, eh, kita katakan bahwasanya ini adalah kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan apa? Perbuatan maksiat kepada Allah. Wa syarru laisa Rasul mengatakan dalam dua istitahnya ya wa syarru kejelekan itu tidak disandarkan kepada ya Allah. Karena apa? Karena kata ulama, tidak ada perbuatan Allah yang murni kejelekan pasti ada apa? Hikmah di baliknya, pasti ada kebaikan di baliknya. Bahkan kebaikannya lebih baik daripada kejelekan itu sendiri. Yang sudah kita ceritakan masalah hikmah diciptakannya iblis. Bahwasanya dengan adanya dengan adanya iblis banyak hikmah, banyak apa kebaikan yang muncul dibandingkan dengan tidak adanya iblis tersebut. Intinya kejelekan ciptaan dari Allah meskipun secara adab tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Artinya dalam rangka sepasang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kul kullun min indillah." Katakanlah semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, kesengsaraan yang dialami oleh manusia, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan dengan kebahagiaan dan dengan kesengsaraan sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Ini semuanya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Fakul syai'in yajri fi hadal kaun min khairin wa syarrin innama yajri bi taqdirillah wa iradati. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini dari kebaikan dan kejelekan, kekayaan, kemiskinan, kesenangan, kesedihan, kebahagiaan, kesengsaraan semua itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ada hikmahnya. Fa Allah karena wa malam yasa'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Ini sudah sering kita sampaikan berkaitan dengan masalah iman kepada takdir. Karena dalam kitab ini yang paling banyak dibahas masalah iman kepada takdir sejak dari awal. Kemudian poin 85 ini sebelum kita baca sarahnya perlu untuk kita sampaikan secara sekilas inti daripada pembahasan ini masalah apa al istitoah kemampuan manusia kesanggupan manusia disebutkan di sini bahwasanya kesanggupan itu ada dua ya. kesanggupan sebelum berbuat al istitoah qoblal fi'li dan istitoah ma'al fi'li kesanggupan kemampuan bersamaan dengan perbuatan yang pertama, kemampuan sebelum berbuat itu manusia memilikinya. Artinya apa? Manusia mau sholat, ya, dia punya kemampuan apa? Kesehatan. Dia punya kemampuan untuk apa? E, semua sehat jasmaninya dan rohaninya. Namun apakah pada waktu dikumandangkan misalnya azan pasti dia bisa sholat? Belum tentu. Bisa jadi waktu jalan ke masjid mati misalnya jadi apa? Manusia hanya punya kemampuan sebelum perbuatan. Adapun kemampuan pada waktu berbuat itu semuanya kembali kepada hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibahas oleh pengarang di sini. Demikian pula misalnya masalah haji. Para ulama membahas syarat haji itu diantaranya sehat jasmani rohani tentunya, kemudian punya harta untuk berangkat, ada kendaraan, kemudian keamanan di jalan. Syaratnya terpenuhi semuanya. Namun apakah hal itu menjamin orang itu bisa haji? Tidak bisa menjamin. Mau berangkat di pesawat meninggal dunia. Ada seperti itu. Ini apa? Kemampuan dalam melaksanakan perbuatan ini dibagi dua. Kemampuan sebelum berbuat ini dimiliki oleh manusia. Dan dari sini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat. Namun apakah bisa berbuat ini apa? Tergantung kepada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah paham ya? Kita baca sarannya di sini. Al istita'atu nau'an. Kemampuan itu ada dua. Istita'atu makna wujudi alatil fi'li. Kemampuan dengan makna adanya alat-alat untuk berbuat. Wa taqah kekuatan wal kudroh kesanggupan alazim lil fi'lihi yang bisa mengarah kepada perbuatan itu wal wus'il al matlub lil fi'li kelapangan kesempatan untuk berbuat ini semuanya fahadihi qad takunu qabla al fi'li bal ya aslan takunu qabla al fi'li dan itu semuanya ada sebelum perbuatan itu terjadi ini adalah salah satu yang dimiliki oleh manusia atau yang dimiliki oleh manusia itu sendiri kemampuan sebelum apa berbuat wa al asasi hayakun amru wan maka kemampuan inilah bergantung kepadanya perintah dan apa? dan larangan. Fattakullaha mastatatum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, kesehatan kalian dan seterusnya. Kama qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan apa? kemampuannya. Yang tidak punya harta tidak ada kewajiban untuk berhaji. Yang tidak punya harta tidak ada kewajiban untuk berzakat. Tidak Allah apa? bebani. Ini berkaitan dengan apa? kemampuan manusia sebelum dia berbuat oh, sudah adakah kemampuan tersebut atau tidak. Adapun kalau seandainya sudah didapatkan harta misalnya, kemudian dia mau berzakat, kemudian meninggal dunia, ya sudah ini di luar apa? Batasan manusia sendiri. Ini kemampuan di luar batasan apa? Manusia. Allah berfirman, الله نفسا إلا ما ma'ataha. Tidaklah membebani suatu jiwa kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Fal khitab muta'alliqun biha wa taklif manutun biha yang mana kemampuan seperti itulah tergantung kepadanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, perintah dan larangan Allah itu bukan bergantung dengan masalah kemampuan pada waktu berbuat tidak. Pada waktu berbuat itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting manusia apa? berusaha. Bisa atau tidak nantinya itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang penyair mengatakan, "Alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu wa laysa 'ali an tatimman maqasiduh." Wajib bagi seorang itu berusaha untuk mencari yang paling baik. Adapun hasilnya semuanya apa? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istita'atu Adapun kemampuan yang kedua, hiyal qudratul la wal iradatu bihal fi'lu, yaitu kemampuan yang dengannya terwujud perbuatan itu. Wahadi takun mal kemampuan seperti ini ini bersama dengan perbuatan. Adapun ada apa? Kemampuan sebelum perbuatan kalau ini apa? Kemampuan bersama perbuatan itu. Wahabi bimasa dari taufik. Ini ada contohnya apa? Taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun bisa memilikinya kecuali Allah taala. Ini sekedar apa? Pembahasan masalah kemampuan ada dua dan ini memang ada bahasan juga dengan masalah bantang kepada kelompok Al-Qadariyah atau kelompok Al-Jabariyah. Namun yang intinya di sini bahwasanya apa yang kita bahas berkaitan dengan masalah e, kemampuan manusia itu hanyalah pada waktu sebelum berbuat. Adapun setelah itu terjadi atau tidak terjadi itu semuanya kembali kepada hidayah dan taufik kepada Allah. Dan dari sini pula kita mengetahui kelemahan kita. Bahwasanya kita hanya apa? Memiliki alat-alat anggota tubuh dan sebagainya. Namun apakah bisa menjamin perbuatan tersebut tidak yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu mohon kepada Allah, Pak, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah mengokohkan iman kita kepadanya dan menetapkan iman kita sampai akhir hayat kita nanti. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini yang sudah kita baca tadi berkaitan dengan masalah asyirat. Bahwasanya dan tidak ada seorang dari dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Ini yang dimaksud adalah mendatangi sirat. Yang mana asirat itu ada di atas neraka jahanam. Jadi bukan apa masuk neraka tersebut tidak. Orang beriman yang soleh dan seterusnya orang para ambia, para sahabat dan seterusnya langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak apa melewati dalam artian tidak memasuki api neraka tersebut. Nah maksudnya di sini apa? Seperti yang kita berikan tadi, wa in minkum illa wariduha. Dan tidak di antara kalian kecuali melewati api neraka tersebut dalam artian di atas asrat, bukan masuk ke dalam neraka itu sendiri. Makanya dikatakan di kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, tidak sampai masuk ke dalam api neraka tersebut. Namun dia melewati sirat tersebut dengan mulus, dengan lancar sehingga langsung masuk ke dalam surga. Ada pula yang kena kail kemudian masih bisa meloloskan tidak ada sebagian lain yang berdosa yang banyak berbuat dosa dan seterusnya dari orang mukminin dan juga orang kafir mereka akan masuk ke dalam e, neraka jahanam tersebut adapun orang mukmin meskipun dia banyak berbuat dosa suatu saat akan masuk dalam eh, surga Allah Subhanahu wa taala jadi intinya tidaklah ada seorang daripadamu melainkan mendatangi neraka itu maksudnya melewatinya di atas as-sirat. Dan para ulama membawakan ayat itu untuk menetapkan adanya as-sirat wa ila illa waridua. Dan tidak di antara kalian kecuali melewatinya yaitu melewati as Wallahu taala. Ada yang tanyakan lagi? ya yang 70 ribu manusia masuk surga kata Mesa tanpa azab tetap masuk ke dalam asrat tidak ada pengecualian ya orang yang masuk surga itu pasti akan melewati asrat tersebut yang dikhususkan itu hanya apa tidak mendapatkan hisab tidak akan mendapatkan apa azab sedangkan ini apa bukan azab ini apa kewajiban untuk orang-orang melewatinya sebelum dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Ini ada pengumuman untuk kajian di rumah Pak Aswar besok diliburkan. Ya, saya rasa cukup sekian. Wa akhiru da'wana alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.